الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك أنا من محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا يقول أن أخواتي من الله تعالى كان جدا في جدا جدا yang berkaitan eh, dari apa salah tadi saya sudah sebutkan tentang ikhlas Kemudian yang ketiga yaitu suku-suku dalam menaikkan amanah. Ini penting. Ya. Tidak boleh khianat. Di antara ciri orang munafik, ciri orang munafik. Kalau berkata bagaimana dia? Kalau berjanji, benar Kalau diberikan amanah, khianat. Kata Nabi Rasulullah tentang ayat munafik terakhir. إذا wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina خان Tanda munafik itu apabila dia berkata dusta, apabila berjanji dia berjanji, apabila berikan amanah khianat. Dan mereka karena tambah wa idza khasama fajara apabila dia bertengkar mesti melewati batas. Jadi masalah amanah penting untuk sebagai penuntut ilmu, sebagai dari sebagai kepala rumah tangga, pengurus masjid, dan yang lainnya. Itu harus amanah. Antum sebagai pegawai harus amanah. Di samping jujur amanah. Harus yang amanah ini. Dan ini kalau kita bicara amanah itu panjang dibahas oleh para ulama tentang masalah amanah. Yang pertama mana amanah itu mendekati Islam itu sendiri. Dan yang kedua amanah yang berkaitan dengan masalah masing-masing dari apa yang dilakukan. Seperti umpamanya dia sebagai penuntut ilmu. Ini amanah yang dia pikul harus menuntut ilmu dengan benar, dengan jujur sampai dengan ilmu yang bermanfaat. Ya, sebagai dari yang sampaikan amanah yang kepada umat, tidak boleh sembunyikan. Yang hak katakan hak, yang batil katakan batil. Yang tauhid katakan tauhid, yang syirik katakan syirik. Yang sunnah katakan sunnah, yang beda katakan beda. Ini amanah yang harus sampaikan kepada umat, tidak disembunyikan Begitu juga amanah sebagai e, kepala rumah tangga, istri anak amanah, dia wajib menjaga, dia wajib mendidik istri anaknya dan wajib dia menjaga diri istri dan anaknya dari api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa Ini amanah, akan ditanya oleh Allah Subhanahu Masalah apa yang orang titipkan kepada kita, ini amanah. Masalah utang kita amanah yang harus kita kembalikan uang itu akan ditutup oleh Allah kalau kita kembalikan. Ini semua amanah. Itu masih banyak lagi. Antum pengurus masjid amanah, antum sebagai imam amanah, antum pegang uang amanah, antum kerja juga amanah. Dalam perjanjian kerja masuk jam 8 keluar jam 4 laksanakan amanah. Gak boleh hianat. Ini amanah. Dan masih banyak lagi yang lain. Kalau kita bicara amanah luas dan panjang. Begitu juga di antara akhlak salaf itu meninggalkan semua sifat-sifat munafik. Di antara akhlak salaf yang lembut, lembut hatinya. Selalu mengingat kematian, selalu ingat kepada akhirat. Kemudian dia selalu takut dengan akhir kehidupan yang jelek. Akhlak salaf itu selalu ingat mati. Memang Nabi SAW mengajukan kita untuk selalu ingat kepada apa? Kepada kematian. Aksiru fitrah ini lezat. Perbanyaklah ingat kepada pemutus di kehidupan. Ingat kepada akhirat. Lembut hatinya. Kemudian banyak berpikir kepada Allah. Tawadu, dia tidak sombong. Dan yang lainnya. Banyak sekali kalau disebutkan puluhan ya tentang akhlak salat. Tapi itu diantaranya yang mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang kurang jelas yang antum tanyakan, silakan tanyakan. Masih ada waktu 10 sampai 15 menit. Antum bisa tanyakan, silakan. Yang berkaitan dengan materi ini. Ya betul ada uh, Pertanyaan yang pertama terkait dengan akhlak salaf yang menjadi keluhan hampir sebagian besar kaum muslimin terhadap akhlak salaf adalah ketika yang berceramah atau yang memberikan ceramah itu bukan dari kelompok mereka itu pergi semua nah, ini menjadi keluhan masjid-masjid dimanapun tentang akhlak salam atau iya, lebih ya, jelas sampai ini nah, ya cukup sampai ini jadi begini uh, berkaitan dengan masalah ini ini kaitannya dengan masalah terlalu ini. Artinya masalah talabul ilmu kita menuntut ilmu itu harus kepada orang yang betul-betul berilmu. Kalau orang yang tidak berilmu, nggak boleh kita belajar kalau orang yang tidak berilmu. Karena seperti katakan oleh Muhammad bin Sirin rahimahullah kata beliau, "Inna hadzal ilmu ilmun fanzuru amman ta'khuduna dinakum." Sesungguhnya agama ini adalah ilmu. In hadza din In hadza ilmu dina. Sesungguhnya ilmu ini agama. Maka kalian lihat kepada siapa kalian belajar ilmu itu. Jadi ketika kita menuntut ilmu kita lihat orangnya yang menyuruh Al Imam Muhammad bin Sirin. Dan juga dalam kita menuntut ilmu, dalam kita belajar, bahkan dalam belajar hadis melihat dari para ulama setelah terjadinya fitnah mereka melihat فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم وينظر إلى البدع فلا يؤخذ حديثهم mereka melihat ketika sudah terjadi fitnah maka lihat kalau ahlu sunnah diambil hadisnya kalau ahlu bidah nggak diambil hadisnya ya talakti kita belajarnya kita harus dengan orang yang berilmu yang mempunyai akidah yang benar manhajnya benar kalau akidahnya nggak benar dia berbuat syirik kepada Allah dia terus terus berbuat beda. Nah, boleh banyak terang beda. Sebenarnya dikatakan oleh Imam Abdullah Ibn Mubarak ketika menjelaskan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bersabda, Inna min ashrafis sa'ah tamas al-ilmu inda ashabu. semuanya di antara tanda-tanda kiamat itu orang belajar kepada al-asahir, kepada al-asahir ahlul bidah, Ya setelah kiamat orang belajar kepada ahli bid'ah. Di sini yang harus perhatikan. Kalau belajar langsung kepada yang jelas sudah dia ahli bid'ah, apa boleh. Jelas ahli bid'ah. Orang yang mengajak umat kepada bid'ah, kamu boleh kita belajar. Tidak boleh mengikuti itu, boleh. Dilarang oleh para ulama. Bahkan juga mereka sampai menjaga batas dengan ahli bid'ah. Yang jelas jelas dia tokoh bid'ah mengajak pada bid'ah dan segala macam. Nah yang jadi muskilah sekarang ini yaitu yang bukan ahli bid'ah dianggap ahli bid'ah. Bukan ahli bid'ah dia, dia mengajak umat kepada tauhid, mengajak kepada sunnah. Cuma karena katanya, katanya, katanya bid'ah. Itu itu kesalahan dua orang. Katanya, Wah sebagianlah fitnah pulang begini, pulang begini. Dan kalau cerita, tidak pernah kurang. Kalau duit, uang, mesti kurang. Kalau cerita, mesti ditambah. Orang kalau mau cerita, tadinya 10 cm Ditambah sampai 1 meter. Bisa 100 meter kalau cerita ditambah lagi. Bulan tuh begini, saya kenal yang begini. Oh iya begitu dia bulan. Akhirnya Ustaz yang tadi nggak berbuat apa-apa, ini dia mazlum. Bahkan kadang-kadang Ustaz tuh nggak pernah ceramah di sini, belum pernah ceramah di sini. Tapi fitnahnya sudah besar. Orang nggak pernah laki dengan dia, nggak pernah nutup ilmu dengan dia. Tapi sih dibicarakan sampai berapa meter nggak tahu, mungkin berkilo-kilometer. Tapi kalau orang itu yang memfitnah itu dikasih uang satu juta, mesti sampai kepada orang yang diamannya cuma masalah ribu. <laughs> kalau uang pasti kurang. Kalau cerita mesti lebih. Itu manusia. Jadi ini banyak. Jadi muskilah itu kadang-kadang orang yang bukan ahli bid'ah dia bilang ahli bid'ah. Cuma kadang-kadang bahasanya bukan ahli bid'ah, bukan bahasanya moral bid'ah. Bahasanya suri, bahasanya his atau yang lain. Di sini ada di buku buku ada masalah. Masalah saya jelaskan apa sih itu suri? Apa sih ciri-ciri suri yang ada di buku ini? mulia ada masalah. Jadi permasalahan ini berbesar Kita mestinya berusaha bagaimana mengajak umat ini kepada kebenaran, kepada sunnah. Jangan saling curiga, jangan saling suudzon sesama kaum ini. Allah menyebutkan menunjukkan fakirna ba'da zalmi Ya surah Al-Hujurat Sesungguhnya sebagian dari zalmi itu adalah dosa Bahkan kita dalam mencari-cari kesalahan orang Riba dan yang lain Ini bukan dari sana aku baca Di surah Al-Hujurat itu Sehingga anda paham bagaimana baca tafsirnya Bagaimana para masalah tentang itu Kalau ini dia akan ringan menuduh orang itu padahal ya, dosanya besar akan dituntut sampai hari kiamat nggak akan lepas itu karena berkaitan dengan apa dengan kehormatan seorang mukmin akan dituntut sampai hari kiamat jadi kalau memang dia tokoh ahli bidah nggak boleh belajar selama aman tapi kalau dia bukan ahli bidah kita boleh belajar kalau dia tahu betul loh dia orang yang berilmu karena dia berilmu kemudian dia akidahnya benar kemudian dia ibadahnya juga benar dan dia mengajak orangnya pada Quran Rasulullah dan pahami salah. Jelas. Dan juga abang yang mulia. Sampai dulu orang belajar itu sampai lihat. Benar nggak dia sholatnya? Benar nggak akhlaknya? Baru belajar. Kalau enggak, kasih tinggalkan. Kita lihat. Jadi gampang menuduh akhirnya nanti kena kepada orang itu sendiri. Ya? Gampang menuduh. Ada pertanyaan di sini. Dulu sebelum saya mengenal salah, saya terjerumus kepada aliran sesat sufi sampai menghalalkan khomer. Sufi menghalalkan khomer. Saya tidak sholat lima waktu. Alhamdulillah Allah berikan hidayah dan kesunnya mengenal mana salah yang boleh. Alhamdulillah. Kebetulan tempat saya berguru dan keluarga, paman saya sendiri setelah keluar golongan mereka saling memfitnah, menghibah, sebagainya halnya. Bagaimana menerapkan akhlak yang mulia kepada orang seperti itu? Jadi kalau kita sudah mengikuti manhaj yang hak ini, Al-Quran wa Sunnah Sadar, jelas cobaan ujian pasti akan ada. Kita lihat para nabi, para rasul yang ditempuh oleh para nabi dan para rasul betul atau tidak jalannya? Betul nggak para nabi? Tapi dimusuhi oleh siapa? Dimusuhi oleh umat. Yang pertama dimusuhi oleh siapa? Keluarganya. Sebelum umatnya. Selalu dimusuhi. Ini sunatullah. Ketika Nabi SAW berdakwah pertama kali yang musuhi siapa? Abu Lahab. Abu Lahab itu siapa ya Nabi. Paman. Belum lagi dari suku Quraisy yang musuhin Nabi dan yang lainnya banyak sekali. Tapi Nabi sadar. Dan memang begitu dari dakwah. Makanya ketika Nabi Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu kemudian warafa bin Nawfal itu datang. Warafa mengatakan yang kau bawa ini benar wahyu seperti wahyu sebelumnya yang diberikan yang disampaikan kepada nabi-nabi sebelumnya kepada Nabi Musa, Nabi Isa dan juga nabi sebelumnya. Kemudian tidak ada seorang pun kata orang Ini perkara yang benar. Tidak ada seorang pun yang membawa seperti yang kau bawa pasti dimusuhi. Pasti dimusuhi. Dan ini dibawakan oleh Imam Bukhari di awal-awal dalam kitab Badil Wahyu. Saya Bukhari di awal-awal hadis yang ketiga. Permulaan wahyu. Tidak ada seorang pun yang membawa seperti yang kau bawa illa uzi. Dan yang lain illa uzi. Pasti dimusuhi. Dan yang bukan pasti akan diganggu, pasti akan disakiti. Resiko dalam dakwah, maka kita sabar. Kepada saudara kami ini yang memusuhi kita, kita banyak berbuat baik kepada mereka. Tetap tunjukkan akhlak yang mulia. Datangi, kemudian berikan hadiah, sedekah kepada mereka kalau mereka tak mampu. Bahkan Nabi dalam bersabda dalam hadis yang sahih, "Afdhalus Sadaqah 'ala Rahimil kasih. Sadaqah yang paling utama kepada sanak kerabat yang musuh dengan kita. Untuk terakhir, ini saudara sosial, hadisnya sahih. Sedekah yang paling utama diberikan oleh siapa? Kepada sanak famili yang musuh dengan kita. Yang mendapat musuh kita. Banyak itu sedekah kepada mereka. Mungkin dengan sedekah itu Allah akan lunakkan hatinya. Ya, yang lain. Silakan Iya. Rutinitas doa setiap selesai sholat lima waktu berjamaah tidak boleh dalam Islam. Tidak boleh. Apa yang rutinitas? Kalau suatu waktu ada orang yang susah, ada satu keadaan kita duduk sama-sama, nggak ada artinya nggak apa-apa. ada seorang berdoa kita aminkan boleh. Tapi rutinitas tidak boleh. Seperti sholat lima waktu, doa berjamaah tidak boleh ada orang berdoa tanpa memang di apa direncanakan dan yang lainnya diminta doa kemudian dia berdoa ada yang mengaminkan di akhir boleh seperti Nabi Musa berdoa diaminkan oleh Nabi Harun kau uji baca watakuma telah dijawab doa kamu berdua atau Jumat Khotib berdoa dengan isyarat tapi diaminkan terakhir tapi rutinitas berdoa sengaja setiap ini doa berjamaah, doa tidak boleh. Doa ibadah. Allah maha. Baik. Saya perlu ya. oh, panjang, panjang, panjang. Ini kan kita baru mengenai akhlak salaf ya. Nanti baca bukunya. <laughs> Yang lain juga, Sabar. Eh. Ya, dakwah ini perlu sabar. <coughs> Emangnya mobil? Enak ini itu pertama. Jadi begini, dalam rumah tangga, ketika istri itu tidak taat, tidak taatnya tentunya karena suami. Dia melanggar berbuat dosa, tentunya juga karena suami. Kan suami sebagai pimpinan rumah tangga. Kok kenapa istri tidak mau? Karena memang awalnya suami juga sama seperti istrinya. nggak benar juga. Jadi awalnya suaminya nggak benar. Setelah suaminya kemudian ikut pengajian, berubah. Si istri nggak pernah diajak untuk berubah. Iya. Jadi ada pernah berubah. Suaminya sendiri ngaji, istri nggak pernah diajak pengajian. Sehingga perbedaannya sangat jauh. Si suami masya Allah berubahnya jauh, si istri tidak berubah. Kenapa? Suami nggak pernah ngajak dari awal. Samanya seperti gini. Umumnya ada seorang istri yang awalnya diajak bid'ah oleh suaminya. Karena si istri nggak tahu itu bid'ah. Suaminya taubat kepada Allah nggak itu bid'ah. Istrinya diajak untuk taubat. Si istri teror masih bid'ah. Kemudian si, si suami mengatakan, saya sudah sampaikan dakwah pada dia, supaya ini, supaya berubah. Ya lambat berubahnya, hidayah itu kan mahal. Ada orang yang dikasih ilmu langsung berubah, ada yang lama berubahnya. Dan kita harus sabar. Nggak bisa katakan, saya sudah sampaikan dakwah, ya sudah kita cerai. Ya segampang dan dia sudah itu Islam. Anda usaha sebaik-baiknya terus berdoa kepada Allah, Allah berikan hidayah kepada dia. Panjang perjalanan ini. Tidak semudah yang orang, oh kamu mau ikut, cerai. Berapa banyak yang akan dicerai oleh dia. Dan ini gak boleh besar Jadi kita harus lihat kepada diri kita kenapa dia belum berubah. Kita mungkin yang salah. Kita harus introspeksi diri kita. Banyak istri yang datang Itu karena kita kesalahannya. Banyak anak yang kurang ajar karena kita. Coba kita mengintervensi. Bukan berarti 100% kita yang salah, karena ada kesalahan istri, kesalahan anak juga ada. Tapi kita yang pertama kali kenapa kita nggak ajak dia ke pengajian? Kenapa kita nggak ajak dia untuk ibadah kepada Allah? Kenapa kita nggak ajak dia kepada mana yang hak? Kenapa kita nggak ajak dia untuk mentauhidkan Allah dan yang Nah kadang-kadang kita cukup dengan memberikan nafkah, lahir, batin cukup. Tapi nggak pernah diajak dia. Istrinya di rumah dikasih televisi, tiap hari nonton televisi. Kemudian suaminya kerja, istri tiap hari bergaul dengan tetangga-tetangganya yang akhlaknya tidak baik. Rusak. Anaknya juga gak pernah diurus. Dia hanya kumpul dengan teman-temannya aja. Dari mulai pagi, sore, pada pagi sampai isya ngaji habis ngaji, bukannya pulang, lagi ngobrol di tempat temannya di rumahnya. Gak pulang. Ini banyak kejadian seperti ini. Ini harus kita coba rubah yang seperti ini. Kadang-kadang sudah cukup ketemu dengan teman ini dari maghrib sampai isya ngaji alhamdulillah manfaat. Sekarang dari pengajian belum dapat istri kan? Pulang bawa, coba kasih istri. Anak kasih ilmu tinggal kalau ngobrol sampai jam 12 malam. Pulang istri itu anak itu. Tunggu berangkat lagi dengan temannya. Ini nggak bagus kan seperti ini. Memang akhlak ini coba. Jadi ketika istri itu tidak taat, kembali kepada diri kita. Coba kita yang kurang dalam mendidik dan tidak ada Jangan katakan, kamu suruh berkali-kali, ya cukup. Artinya perjuangan, perjuangan, keikhlasan, doa, kesabaran. Sampai Allah ketika menyuruh kita untuk menyuruh istri dan anak sholat, Allah menyuruh apa? Sabar. Wa'mur ahlaka habis sholat sabir 'alaiha. Suruh keluarga kamu sholat dan sabar Kalimatnya bukan wasbir, wastabir. Ziyadatul huruf, ziyadatul makna. Tambahnya huruf apa makna? Sahabatnya terus menerus. Jelas? Satu lagi. Iya, ya, satu lagi terakhir. Ya. Kalau kita misalnya masak apa itu Ya maunya masak apa? sama kita kita kita kita Iya. Kita bilang jawab kepada dia. Gitu. Saya tanya, saya boleh nggak tanya kepada bapak kembali? Balikin kepada dia, boleh nggak saya tanya kepada bapak? Kau bilang boleh tanya. Waktu Abu Bakar hidup itu mazhabnya apa? Waktu Umar hidup itu mazhabnya apa? Waktu Imam Syafi'i hidup itu Imam Syafi'i mazhabnya apa? Terus jawab dia. Imam Syafi'i ikut siapa? Tanya. Imam Syafi'i tanya kepada Anda Imam Syafi'i ikut siapa? Rasulullah. Berarti kita jawabnya kita ikut siapa? Rasulullah.